wa taala. Amalan yang tidaklah seorang muslim menghidupkannya di tengah-tengah gelombang fitnah yang sangat dahsyat ini melainkan dia termasuk di antara orang-orang yang senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah berlomba-lombanya manusia untuk menjerumuskan diri-diri mereka ke dalam kejahilan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan inni la uhaddithukum hadithan la yuhaddithukum ahadun ba'di Sesungguhnya aku akan memberitakan kepada kalian satu hadis yang tidak seorang pun yang dapat memberitakan kepada kalian setelah aku Sebab Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di Basrah. Sehingga apabila beliau telah meninggal maka tidak ada lagi sahabat yang hidup di negeri Basrah yang memberitakan hadis yang mereka dengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى تكون لخمسين امرأة القيم الواحد ترى antara تند من mendekati هاري كيامات adalah semakin sedikit ilmu sedikit orang-orang yang menuntutnya sehingga ilmu semakin berkurang sedangkan kejahilan semakin nampak dan merajalela dan perzinaan semakin merebak jumlah para wanita semakin banyak dan jumlah kaum lelaki semakin sedikit sehingga muncul pada zaman tersebut di mana 50 orang wanita banding dengan satu orang laki-laki. Kejahilan yang merebak di kalangan ummah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk dapat menempuh masaliku al-ilm, jalan-jalan untuk menuntut ilmu, maka ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian yang tidak bisa dibayar dengan dunia dan segala isinya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu maka Allah Jalla wa ala akan memberikan kemudahan baginya jalan menuju surga. Sehingga seorang yang senantiasa mendatangi majelisul ilm mereka pasti akan mendapatkan keutamaan walaupun hanya sekedar duduknya mereka di majelisul ilmi. Apalagi di saat Allah melapangkan dada mereka untuk menerima dan memahami ilmu yang diajarkan kepada mereka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat berhalaqah di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian lewatlah di hadapan masjid Nabi alaihi salatu wassalam tiga orang Lalu kemudian yang satunya meninggalkan masjid Nabi begitu saja dan tidak masuk ke dalam masjid Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dua orang yang lainnya mereka masuk ke dalam masjid Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pada saat keduanya masuk, salah seorang dari keduanya melihat bahwa di majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tempat yang kosong, sehingga dia pun menggabungkan dirinya bersama dengan orang-orang yang duduk di halakah Nabi Alaihi Wasallam. Sedangkan yang kedua, walaupun dia berada di dalam masjid, namun dia duduk di belakang dan tidak bergabung bersama majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat-nasihatnya, maka beliau pun mengatakan kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum bin nafar tsalatsah?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang tiga macam orang tadi? Orang yang duduk di halaqah, orang yang masuk ke dalam masjid akan tetapi berada di belakang dan orang yang tidak memperdulikan majelis Nabi sehingga dia pergi begitu saja. Amma ahaduhum fa'awa Allah fa'awahu Allah. Adapun yang melihat tempat yang kosong di majelis, maka dia mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan padanya perlindungan. Wa ammal akhar fastahya fastahya Allahu min. Adapun yang kedua yang duduk di belakang saja, maka dia malu sehingga Allah Subhanahu wa taala juga malu darinya. Wa amma thalithu fa dahiba fa'aradallahu jalla wa ala anhu adapun yang ketiga maka dia pergi begitu saja sehingga Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya dan berpaling darinya maka ini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah sekedar duduknya seorang dalam majelisul ilm tidak akan mendatangkan kesengsaraan kepada mereka dzakal qaumu la yashqa bihim jalisuhum mereka itu adalah kaum yang tidaklah sengsara dan tidaklah celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Pada pertemuan kita di hari ini yang dimulai pada pagi hari ini dalam acara Ad-Daurah Al-Ilmiyah maka insyaallah taala kita akan membacakan salah satu makalah yang ini merupakan transkrip dari ceramah Fadilatul Syekh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri salah seorang di antara ulama Al-Madinah Nabawiyah hafizahullah taala yang di dalam makalah ini akan menjelaskan tentang beberapa usul dan kawaid prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah dalam mengenal al-manhajus salafi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap ilmu memiliki al-usus memiliki pondasi-pondasi memiliki kaedah-kaedah prinsip-prinsip dalam memahami ilmu tersebut ilmu tafsir ada pelajaran usul at-tafsir ilmu hadis ada pelajaran yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah dalam memahami hadis yaitu ilmu mustalahil hadis ilmu bahasa demikian pula dari ilmu nahwu as-saraf dan yang semisalnya maka begitulah di dalam mengenal satu ilmu maka hendaklah kita memahami dengan baik kawaid kaidah-kaidah yang terdapat dalam cabang ilmu tersebut yang dengannya kita akan mendapatkan banyak sekali faidah. Di antara faidah dari mengenal usul, prinsip-prinsip dan pokok-pokok inti dalam salah satu cabang ilmu agar kemudian kita bisa meringkas sesuatu yang dirinci dengan mengetahui ringkasan-ringkasan tersebut akan memberikan gambaran kepada kita dalam memahami secara global ilmu tersebut. Demikian pula di antara faedah mengenal kaidah-kaidah ilmu akan memudahkan bagi kita untuk membahas dan mencari satu permasalahan. Kalau misalnya kita mempelajari ilmu annahu, maka Maka di saat kita mengetahui kaidah-kaidah dalam ilmu tersebut dan penempatan-penempatannya maka akan memudahkan bagi kita untuk mencari pembahasan yang hendak kita cari. Demikian pula dalam masalah akidah, dalam masalah hadis dan dalam permasalahan-permasalahan yang lainnya. Dan di antara faidah kita mengenal kaidah-kaidah dari satu ilmu kita memiliki perisai yang dengannya kita berlindung diri dari kesalahan-kesalahan yang menyelisihi kebenaran yang berhubungan dengan ilmu tersebut. Seperti misalnya ilmu yang menjelaskan tentang masalah akidah. Tatkala kita sudah mengetahui usul dan kaidah-kaidah dalam masalah akidah tersebut, maka ketika ada pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan sesat dengan mudah kita mengetahui dan dengan itu kita segera membentengi diri kita dengan kawaid-kawaid tersebut untuk menolak pemikiran yang sesat apabila kita sudah mengetahui bahwa diantara prinsip ahlu sunnah wal jamaah mereka mengatakan Al-Quranu kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah firman Allah dan bukan makhluk misalnya. Ini prinsip ahli sunnah wal jamaah. Maka tatkala muncul pendapat-pendapat baru yang misalnya mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk atau yang mengatakan Al-Quran itu adalah ungkapan dari kalamullah dan bukan kalamullah atau yang semisal dari pendapat ini kita langsung mengetahui bahwa ini adalah penyimpangan ini adalah kesesatan contoh yang lain misalnya kita mengetahui bahwa di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah bahwa mereka tidak mengkafirkan seseorang hanya disebabkan karena mereka terjatuh dalam dosa besar sampai sempurna syarat-syaratnya dan tidak ada lagi pencegah-pencegahnya ini adalah prinsip yang dengannya kita menyelisihi ahlul bid'ah dari kalangan al-khawarij dan kaum mu'tazilah dan yang sejalan dengan pemahaman mereka. Maka dengan itu kita mudah mengetahui ketika muncul syubhat dan pemikiran yang menyimpang maka segera kita menolaknya disebabkan karena kita telah memilih memiliki kawaid dan usul dalam memahami ilmu tersebut demikian pula dalam mengenal al-manhajul haq mengenal manhaj yang benar mengenal kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala at-taifatul mansurah atau golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan di dunia dan dari neraka di akhirah. Al-firqatun najiyah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa apa yang kita saksikan dalam sahatul dakwah di medan dakwah baik yang terjadi di Indonesia secara khusus maupun di berbagai belahan dunia secara umum. Kita menyaksikan tafarruqul ummah perpecahan yang terjadi di kalangan ummah yang mereka menisbahkan diri mereka kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing mengklaim bahwa mereka lah yang benar. Masing-masing dari mereka menyatakan bahwa kamilah yang berada di atas al-haq sedangkan yang lainnya di atas kebatilan. Bahkan tidak jarang di antara mereka saling bunuh membunuh disebabkan karena si fulan bukan dari kelompoknya saling kafir mengkafirkan disebabkan karena si fulan tidak membaiat pemimpin kelompoknya di samping itu pula muncul kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kelompok yang berlebihan yang ingin merekrut semua pemikiran dan menyatukan seluruh pemikiran yang ada dengan membuat satu kaidah yang batilah nata'awanu ma ittafaqna alaih wa na'tadiru ba'duna fi ma ikhtalafna fi kita saling tolong menolong terhadap apa yang kita sepakati dan kita saling memberikan odur terhadap apa yang diperselisihkan. Sehingga dari kelompok manapun, mereka berusaha untuk merekrutnya. Dan tidak peduli dengan pemikirannya yang menyimpang dari as-sirat al-mustaqim. Kita melihat ini fenomena yang ada di sahatul dakwah. Sehingga terkadang bagi mereka yang tidak memiliki usul dan kaidah dalam memahami al-manhajul haq, dalam memahami jalan kebenaran, dalam memahami ciri-ciri mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun terjatuh dalam keadaan hirah, kebingungan dan tidak ada kejelasan si fulan mengaku berada di atas al-haq yang lainnya juga mengaku demikian dan ini telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim peringatan dari at-tafarruq dari perpecahan dari penyimpangan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik. Yaitu orang-orang yang mereka telah memecah belah agama mereka. Masing-masing dari kelompok mengklaim bahwa mereka lah yang benar dan berbangga diri dengan kelompoknya yang menyebabkan terjadinya perpecahan di saat munculnya penyimpangan sebab at-tafriqu yufdi ila mufaraqatil haq perpecahan atau menjauhkan diri dari kebenaran al-mufaraqah tufdi ila at-tafriq menjauhkan diri dari kebenaran mengantarkan kepada perpecahan Allah tabaraka wa taala berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah secara menyeluruh dengan Al-Qur'an dan dengan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam secara menyeluruh dan jangan kalian berpecah belah. Maksudnya jangan kalian berlepas dari tali Allah karena itu akan mendatangkan perpecahan di antara kalian. Dan Allah Azza wa Jal juga berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi." Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalan yang lurus tersebut. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang melenceng. Yang menyimpang dari jalan yang lurus. Maka itu akan menyebabkan kalian berpecah dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menjauhkan diri dari kebenaran akan mengantarkan pada perpecahan. Maka ini al-ikhwa rahimakumullah. Tatkala kita melihat perpecahan yang terjadi di kalangan umat ini dan itu telah menjadi sunnatullah yang menyebabkannya adalah munculnya penyimpangan-penyimpangan penyelewengan-penyelewengan yang menjauh dari kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum tentunya kita semuanya meyakini bahwa setiap yang namanya muslim meyakini tentang kebenaran Al-Qur'anul Karim. Bahwa barang siapa yang berpegang dengan Al-Qur'anul Karim maka pasti dia akan mendapatkan keselamatan. Selamat dari kesesatan di dunia dan dari adab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, mengikuti bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Al-Qur'anul Karim, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Ini dua yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari keutamaan orang yang mengikuti bimbingan Allah, mengikuti Al-Qur'an Karim. Fala yadhillu wala yashqa. Dia tidak akan tersesat dan tidak pula sengsara. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quranul Karim, maka dia akan merasakan kehidupan yang sempit, yaitu mendapatkan siksaan kubur. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini Wa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti bimbinganku maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Kata beliau rahimahullah, takaffalallahu azza wa jal liman qara al-Qur'ana wa 'amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah tabaraka wa taala telah menjamin orang yang telah membaca Al-Qur'anul Karim dan mengamalkan kandungannya, mengamalkan isinya bahwa dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirah. Di dunia dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan di akhirah dia akan diselamatkan dari siksaan Allah Azza wa Jal. Maka ini keutamaan bagi ahlul Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim dan memahami makna-makna yang terdapat di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada umat ini di dalam Al-Qur'an Karim untuk menjadikan Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-hadi yang membimbingnya yang mengantarkannya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan membawa Al-Qur'an Karim dan membawa yang menjelaskan dan menjabarkan kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quranul Karim Kitabullah, sedangkan yang menjelaskan Al-Quran itu adalah sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Sehingga Al-Quran dan As-Sunnah ini tidak bisa dipisahkan. Keduanya adalah pedoman yang mendatangkan keselamatan. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an agar engkaulah yang menjelaskan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Semoga mereka mau berfikir. Al-Quran dan as-sunnah adalah dua yang tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain. Bahkan para ulama ussalaf mengatakan Al-Qur'anu ahwaju ila sunnah minas sunnati tahtaju ila al-Qur'an. Al-Qur'an itu lebih butuh kepada as-sunnah daripada as-sunnah yang butuh kepada Al-Qur'an. Sebab As-Sunnah menafsirkan al Qur'an Karim. Dan selama dia berstatus sebagai seorang Muslim, maka tentunya dia tidak akan mengingkari kedua perkara ini. Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pedoman. Akan tetapi yang menjadi permasalahan Sedemikian banyak dari kalangan mereka-mereka yang menisbahkan kepada Islam menisbahkan bahwa mereka adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi mereka berpecah dan mereka saling membid'ahkan satu dengan yang lain. Bahkan di antara mereka ada yang saling mengkafirkan. Dan tidak jarang dari mereka menjurus kepada ancaman dan pembunuhan. Apa yang menyebabkan semua ini? Sehingga hal ini perlu untuk kita bahas. Setelah kita mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah merupakan kebenaran, maka kita harus mempelajari kaedahnya, prinsip-prinsipnya yang dengan itu kita berjalan di atasnya. Dengan mengikuti jalur-jalur yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepada umat ini agar berpegang dengan keduanya. Taraktu fikum amrayni ma in i'tasamtum bihima lan tadhillu abadan kitab Allah wa sunnati telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan keduanya yang pertama adalah kitabullah dan yang kedua adalah sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu maka makalah ini insya insyaallah taala akan memberikan penjelasan kepada kita sekalian tentang beberapa prinsip dan kaidah di dalam mengenal kebenaran. Kita langsung saja masuki makalah yang disebutkan oleh Al-Syeikh Ubaid Al-Jabiri Hafizahullah taala Setelah beliau menyebutkan khutbatul hajah, lalu beliau mengatakan, "Tsumma amma ba'd." Adapun setelah itu, fa ya ayyuhal abna" Wahai anak-anakku sekalian, iqtadat hikmatullah subhanahu wa ta'ala annahu fi kulli zamanin wa fi kulli makan. Ayyuhayyi Allahu subhanahu wa ta'ala man yansuru dinahu ويعلي كلمته ويدعو إليه على بصيرة sudah menjadi ketetapan dari hikmah Allah bahwa pada setiap zaman dan di setiap tempat Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan munculnya orang-orang yang akan menolong agamanya dan meninggikan kalimatnya dan menyeru kepada jalannya di atas ilmu dan basirah كما أنه في مقابل هذا ينبري من ينبري من أهل الأهواء الذين يناصبون السلفية وأهلها العداء sebagaimana kebalikan dari itu munculnya dan tumbuhnya mereka dari kalangan para pengekor hawa nafsu yang mana mereka adalah orang-orang yang menyiapkan diri mereka untuk memasang tali permusuhan dengan ad-da'watus salafiyah dan orang-orang yang berada di atas dakwah tersebut. Dan nanti akan dijelaskan oleh beliau apa yang dimaksud dengan as-salafiyah. Yang intinya adalah mengikuti Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan pemahaman pendahulu dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardah dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan penuh kebaikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala hakimun alimun latifun khabir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha bijaksana, maha berilmu. Maha lembut dan maha mengetahui. La yudhayya Allah tidak mungkin menelantarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka pada setiap zaman itu tidak akan hilang dari mereka-mereka yang berusaha untuk mengembalikan umat ini kepada at-tariqul haq kepada jalan yang benar yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di dalam hadis yang diriwayatkan dari banyak dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta taqum as-sa'ah dalam riwayat yang lain hatta ya'tiya amrullah bahwa terus-menerus tidak akan berhenti. Setiap zaman akan ada sekelompok dari kalangan umatku ini yang mereka menampakkan kebenaran. Dalam riwayat yang lain, alal haqqi mansurah, mereka berada di atas kebenaran dan selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah memudaratkan mereka orang-orang yang menyimpang dari mereka dan tidaklah memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka dan yang demikian ini terus menerus ada sampai mendekati tegaknya hari kiamat maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih ini di dalamnya menjelaskan kepada kita bahwa akan selalu ada At-Taifatul Mansurah itu kelompok yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga mereka komitmen di atas kebenaran. Yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu dan basirah. Yang ini menunjukkan bahwa Allah tidak akan menelantarkan agamanya. Walakin yadhi'u man yabtaghi ghaira ma ja'at bihi nabiyyuna wal mursalun alaihimus salatu wassalam anillahi subhanahu wa ta'ala ila ahli ard akan tetapi akan terlantar orang-orang yang berusaha mencari selain dari apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam sehingga mereka berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala fallahu subhanahu wa ta'ala lam yaj'al ahadan safira bainahu wa bain khalqihi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan ada seorang yang diangkat menjadi duta. Ya, menjadi perantara antara Allah dengan makhluknya yuballighuhum anhu syar'ahu di mana merekalah di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada mereka syariatnya siwa man istafahu minan nabiyyin wal mursalin kecuali orang-orang yang Allah telah memilih mereka dari kalangan para nabi dan rasul. Selain itu tidak ada perantara yang lain. Yang menjadi perantara antara Allah untuk disampaikan kepada umat ini adalah para nabi dan rasul. Terkhusus yang terakhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala seorang berusaha untuk mencari satu ideologi satu keyakinan yang tidak dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti dia berusaha untuk mencari satu kebenaran bukan dari sumbernya. Bukan dari jalan yang sebenarnya yang harus dia tempuh. Memilih jalan selain dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Dia tidak akan sampai kepada tujuan. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi engkau mengharapkan keselamatan sementara engkau tidak menempuh cara-caranya sesungguhnya perahu itu tidak akan mungkin berlabuh di tempat yang kering karena bukan tempatnya berlabuhnya di air maka demikian pula seorang yang mengharapkan keselamatan dia harus mengikuti cara-caranya pedoman yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemuliaan itu hanya ada di dalam Islam Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang memiliki kemuliaan itu Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak menempuh apa-apa yang telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang ditunjukkan oleh Allah, maka tidak mungkin dia akan mendapatkan izzah dan kemuliaan tersebut. Yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki dan Allah menghinakan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa huwal azizul hakim. Subhana rabbika rabbil izzah. Maha suci engkau ya Allah, Allah yang memiliki kemuliaan. Sehingga kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kemuliaan. Dan menempuh cara-cara yang telah dibimbing Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Yaitu melalui jalur jalurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan sebagaimana yang diratkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak beliau mengatakan inna kunna adalla qaumin fa a'azzana Allah bihadzal Islam فمهما نبتغ العزة من غير ما a'azzana الله به أذلنا الله. Kami dahulu kata Umar radhiyallahu ta'ala adalah umat yang paling hina, paling rendah di zaman jahiliyah. Tidak ada hidayah. Mereka orang-orang yang melakukan apa saja yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka berbuat seenaknya, tidak ada aturan. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang rendah dan hina dengan zaman jahiliyah mereka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan kami dengan datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kami berusaha untuk mencari sesuatu untuk mendapatkan kemuliaan dari selain jalur apa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kami dengannya, niscaya Allah akan menghinakan kami. Kemuliaan adalah mengikuti jalur yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau bahwa Allah tidak pernah menjadikan ada perantara antara Allah dengan makhluknya kecuali mereka dari kalangan para nabi dan rasul. Wala in kana fi ba'dil azminati wal amkina ta'sifu bin nasi 'asifatul hawa walaupun pada sebagian zaman dan pada sebagian tempat bertiupnya pada sebagian manusia tiupan hawa nafsu wa yastauhishu katsirun min ahli sunnah likathrati mukhalifihim sementara ahli sunnah mereka dalam keadaan merasa diasingkan ya merasa diterlantarkan merasa wahsy ya mereka tidak merasakan ketenangan. Kenapa? Karena banyaknya orang-orang yang menyelisihi mereka. Ya. Karena banyaknya orang-orang yang menyelisihi, sebagian dari kalangan ahlu sunnah kadang-kadang merasa takut. Jangan-jangan ini salah. Jangan-jangan ini keliru. Jangan-jangan ini batil. Apa yang kami jalani? Ya. Sementara orang-orang yang menyuruh kepada kesesatan, demikian banyaknya mereka. Bahkan mereka bersatu padu untuk melawan kebenaran. Sementara ahlu sunnah jumlah mereka sangat sedikit. Dizolimi, diterlantarkan. Tidak punya nilai di hadapan masyarakatnya. Sehingga kadang-kadang seorang ahlu sunnah dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi untuk menghadapi semua itu. Dia merasakan asing. Dia merasa ketakutan. Di tengah-tengah gelombang fitnah dan para penyuruh fitnah. Lalu beliau mengatakan fa innahu yusallihim thalathatu umur. Akan tetapi, ketahuilah ada tiga perkara yang akan menghibur mereka, menghibur ahlus sunnah. Walaupun mereka sedikit. Walaupun jumlah orang-orang milisi mereka itu banyak sekali. Namun yang menghibur mereka itu ada tiga perkara. Yang pertama kata beliau, fi qaulihi jalla fi ulah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 69. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul Maka mereka itu adalah orang-orang Yang telah Allah berikan kenikmatan kepada mereka mereka itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka dari kalangan para nabi, orang-orang yang siddiq, para syuhada dan orang-orang yang saleh dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghibur bahwa orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya nya mereka istiqamah di atas jalan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka bersama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itu adalah teman-teman yang terbaik. Hiburan yang sangat menggembirakan ahlus sunnah. Faman istauhasya bikathratil mukhalifin maka barang siapa yang merasakan takut dengan banyaknya orang-orang yang menyelisihi mereka wa wajadal ghurbata liqillati salikin maslakah lalu kemudian dia mendapatkan keasingan disebabkan karena sedikitnya orang-orang yang menempuh jalan tersebut idza tadzakkara anna rifaqahu ala tariqil haqqi wal huda apabila dia mengingat dan memahami ayat Allah Subhanahu wa taala ini mentadabburinya dan memahaminya bahwa ternyata yang akan menjadi teman-teman mereka di atas jalan kebenaran dan di atas jalan petunjuk ulaikumul asnaful arba'ah yaitu empat kelompok yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu zalat anhul wahsyah maka akan hilang perasaan khawatir dan takut pada dirinya dia berada di sebuah kampung, hidup sendirian. Ya. Dia mengerti bahwa jalan yang benar itu adalah ahlus sunnah. Maka dia ngaji, belajar. Di tengah-tengah masyarakatnya yang jahil tentang itu semua. Bahkan di tengah-tengah mereka yang menyelisihi manhajul haq. Dia hidup sendiri. Dari satu sisi dia merasa terasingkan. Dia merasakan khawatir. Jangan-jangan saya yang salah ini. Jangan. Jangan dia merasa takut, jangan dia merasa khawatir. Kalau dia istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala ini, walaupun dia dalam keadaan sendirian, apabila dia meyakini bahwa itu adalah kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya kalau dia sudah meyakini bahwa itu adalah jalan yang telah ditempuh oleh para ulama salaf maka hendaklah dia bersabar Ya. Penantian yang bahagia akan menunggu dia. Teman-temannya mereka dari kalangan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menantinya. Ya. Sehingga ketika dia merasakan sendiri ya, merasakan keterasingan itu hendaklah dia mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala ini Ternyata orang-orang yang komitmen di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu akan dibahagiakan oleh Allah. Mereka akan dimasukkan bersama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah yang mereka telah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini yang sering kita minta kepada Allah? Bukankah ini yang selalu kita harapkan agar Allah memberikan kenikmatan ini kepada kita? yang selalu kita minta dalam sholat-sholat kita minimal sehari semalam 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa yang diberikan nikmat? Empat kelompok inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nisa ini para nabi, para siddiq, para syuhada dan salihin. Wa hasuna ulaika rafiq. Dia ingat ini. Sehingga ketika dia telah memahami ayat ini, maka itu akan menghibur dia bahwa di tengah kesendirian dia ternyata dia akan berteman dengan orang-orang yang mulia. Sehingga dia teras selalu merasakan bahagia. Walaupun mendapatkan gangguan, walaupun mendapatkan cemoohan, maka dia selalu mengingat ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Apabila dia bersabar, istiqamah di atasnya, maka dia akan bersama dengan orang-orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dia tidak akan peduli. Ya. Walaupun orang-orang menyelisihi, dia tetap kokoh di atas kebenaran. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rob kami itu adalah Allah Lalu kemudian mereka istiqomah di atasnya Ketika dia meninggal Para malaikat itu akan berbondong-bondong datang kepadanya Dan mengatakan kepadanya Jangan kalian takut Maksudnya, jangan kalian merasa takut dengan sesuatu yang apa yang akan kalian dapatkan. Dan jangan kalian bersedih terhadap apa yang telah berlalu. Dan bergembiralah dengan surga yang kalian dijanjikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah akhir kehidupan orang-orang yang istiqamah. Oleh karena itu, al-ikhwa rahimakumullah, istiqamah ini di tengah gelombang fitnah yang demikian dahsyat sangat mahal sekali harganya. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi datang kepada beliau lalu kemudian dia bertanya ya Rasulullah kulli fil islami Qaulan, la as'alu ahadan anhu ba'dak ya ya Rasulullah ucapkanlah kepadaku satu kalimat, satu ucapan yang dengannya aku tidak akan bertanya lagi kepada engkau setelahmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, lalu kamu istiqomah di atas keimanan kamu itu. Kalimat yang singkat tapi penuh arti. Sebab dengan istiqamah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Kalau pengikutnya banyak, satu kampung misalnya, ya. Hampir semua atau dominannya ahlu sunnah. Ya. Untuk kokoh di atas kebenaran itu lebih mudah. Iya kan? Karena dia akan terkondisikan dengan lingkungannya. Anaknya bisa terjaga dan terpelihara. Tapi di tengah-tengah lingkungan yang dia hidup sendiri. Dalam keterasingan. Demikian beratnya menjaga kebenaran itu. Berusaha menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan cemoohan gangguan sana sini dengan berbagai macam lontaran-lontaran tuduhan yang dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi bagi seorang muslim bagi seorang sunni sehingga seorang sunni seorang salafi itu butuh untuk selalu mendapatkan hiburan hiburan-hiburan dari Al-Qur'anul Karim dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam walaupun dia tidak punya teman-teman yang semisalnya di lingkungan tersebut, maka dia berteman dengan Al-Qur'an Al-Karim. Dia baca tadabbur firman Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Maka dia merasa terhibur. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika ada seorang datang kepada beliau dan bertanya, Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapankah terjadinya hari kiamat? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Wa talaha. Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari itu? Kata dia, tidak ada persiapan yang lain ya Rasulullah kecuali aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Anta ma'aman ahbabta engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kamu cintai. Nah, akan dikumpulkan bersama Nabi, dikumpulkan bersama orang-orang saleh, orang-orang siddiq dan salihin, asyuhada. Sungguh merupakan kenikmatan yang besar. Ya. Di akhirat kelak mereka akan di Masukkan ke dalam barisan orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan mereka. Dalam barisan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suratul Isra Allah berfirman, "Yauma nad'u kulla unasim biimamihim." Pada hari ketika manusia dikumpulkan nanti di padang mahsyar, pada hari itu adalah merupakan hari yang kami akan memanggil setiap manusia dengan imam-imamnya mereka. Pemimpin-pemimpinnya mereka. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menjelaskan ayat ini. Ini merupakan kabar gembira bagi ahlus sunnah. Bahwa mereka akan berada di barisan orang yang memimpin mereka karena yang memimpin mereka langsung itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak punya imam yang lain kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam Maka apabila dia mengingat bahwa ternyata yang menjadi temannya itu berada di atas kebenaran dan petunjuk adalah empat kelompok yang disebutkan oleh Allah, maka hilang perasaan khawatir. Wa asbaha qawiyal azimah dan dia menjadi kuat tekadnya masdudan bihi uzruhu la yakhsha fillahi lawmata yang mana dia akan mengokohkan dan menjadikan kokoh berada di atas kebenaran dia tidak akan takut terhadap celaan orang-orang yang mencela wala tuza'zi'uhu thiqatuhu binasrillah lijundihi kathratul halikin wala qillatus salikin dan tidak akan menggoyahkan ya, perasaan yakinnya dia akan datangnya pertolongan Allah dengan bala tentaranya walaupun banyak orang-orang yang binasa dan sedikitnya orang-orang yang menempuh jalan kebenaran lianna ulaikumus safwa hum khairu ibadillahi minal bashar faman kana rafiqahu khairu ibadillah falan yastauhish sebab mereka-mereka orang-orang yang telah dipilih oleh Allah itu mereka adalah hamba-hamba Allah yang terbaik dari kalangan manusia sehingga barang siapa yang temannya itu adalah hamba yang terbaik dari kalangan manusia maka dia tidak perlu khawatir bal yazdadu thabatan wa sabra wa yaqinan wa quwwah bahkan semakin bertambah kekokohannya, kesabarannya dan keyakinannya serta kekuatan dia berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Biarkan ya. Biarkan mereka berada dalam kebinasaan, jangan kemudian kita ikut-ikutkan diri kita untuk membinasakan diri kita, jangan. Kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Al-amru tsani Perkara yang kedua yang menghibur ahlus sunnah ما جاء في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا hisabin, yaitu hadis yang menjelaskan tentang 70 ribu orang yang mereka masuk ke dalam surga dengan tanpa proses penghisaban. Wa huwa mukharrajun an ibn Abbas radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihain. Dan hadis ini dikeluarkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang cukup panjang Faqad jaa fi maka telah datang dalam riwayat tersebut disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahtu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan wan nabiy wa laysa ma'ahu ahad Aku melihat ada seorang nabi dia punya pengikut ar-rahtu. Ar-rahtu itu antara bilangan 3 sampai 10. yakni pengikutnya selama dia berdakwah segelintir orang. Ini para nabi terdahulu. Allah memperlihatkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah dalam keadaan kejadian Isra wal Mi'raj atau mungkin yang lainnya. Wa ma'ahu rajul wa rajulan dan ada seorang nabi yang pengikutnya satu orang, ada yang pengikutnya dua orang. Wan nabi wa laysa ma'ahu ahad. Ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Subhanallah. Ini para nabi terdahulu seperti ini keadaannya berdakwah sepanjang umurnya. Nggak ada yang ikuti kecuali satu orang. Kecuali dua orang. Kecuali segelintir orang. Bahkan ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Subhanallah. Ya. Kalau kita melihat jumlah yang segini banyaknya. Walhamdulillahi ala ni'mah. Allati an'amallahu alaina. Dan mereka semua mendapatkan hidayah. Mereka semua dibimbing oleh Allah. Melalui perantaraan ana misalnya. Sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Allah memberikan hidayah kepada seorang melalui tangan kamu, melalui kamu, kamu yang mendakwahi dia. Lalu Allah membimbing dia, sehingga dia berada di atas kebenaran itu jauh lebih mahal, lebih baik daripada unta yang paling mahal harganya. Nah, apalagi kalau dua, kalau tiga dan seterusnya. Subhanallah. Kenikmatan yang besar. Akan tetapi jangan kita tertipu dengan jam dengan banyaknya jumlah. Ini yang perlu kita pahami. Dan untuk itulah Syekh Ubaid menyebutkan hadis ini. Kata beliau, "Linata'ammala fi hadzal hadis qalilan." Coba kita perhatikan hadis ini sejenak. فهذا النبي الذي جاء وليس معه أحد إلى من بعث إلى أمة أم إلى غير أمة إلى أمة بعث بماذا ألم يكن مبعوثا ذلكم النبي صلى الله عليه وسلم alladhi lam yujibhu ahadun أو nabi alladhi ajabahu الرجلان rajulani الرهط وهم rahut الثلاثة إلى العشرة أو thalatha ila ألم ashara aw ila tis'ah alam yakunu ja'u bil huda wa dinil kata beliau coba kita perhatikan sejenak hadis ini nabi ya yang berdakwah lalu kemudian tidak seorang pun yang mengikutinya kepada siapa mereka diutus Apakah mereka diutus kepada umat atau kepada bukan umat? Tentunya ada umatnya. Yang namanya setiap nabi, tugas mereka adalah mubashirin wa mundirin. Menyampaikan kabar gembira bagi orang mengikuti dan memberikan peringatan pada mereka yang menyelisihi. Bukankah mereka itu diutus kepada umat? Ya. Kepada satu umat. Lalu dengan apa mereka itu diutus? Bukankah mereka itu diutus? Nabi yang tidak satupun ada yang menjawab seruannya ataukah nabi yang hanya mengikutinya satu orang ataukah dua orang ataukah segelintir orang ar-rahat penyebutan dari 3 sampai 10 atau dari 3 sampai 9 bukankah mereka itu datang membawa hidayah datang membawa agama yang benar datang membawa kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala Alam yakunu a'zaman nasi makanan indallah? Bukankah mereka ini adalah manusia-manusia yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Fama adunnu anna ahadam minkum yukhalifuni fil jawabi bibala. Maka tentunya tidak seorang pun. Saya menyangka tidak seorang pun dari kalian yang menyelisih aku kalau kemudian kita menjawab memang benar demikian. Bahwa Nabi ini diutus kepada sebuah umat ya sebuah umat, satu masyarakat. Bukankah Nabi ini datang dengan membawa hidayah? Datang dengan membawa kitab dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya adalah iya. Fa kaifa biman dunahum mimman yad'u ila Allah ala basirah. Kalau seperti ini keadaan para nabi, yang menyuruh kepada kebenaran dengan mendatangkan hujah-hujah yang jelas. Itu tidak satu pun ada yang mengikutinya atau yang diikuti adalah segelintir orang. Maka bagaimana kedudukan orang-orang yang lebih rendah daripada itu dari kalangan para dai yang mereka menyeru manusia kepada jalan Allah di atas basirah. Iya kan? Ya wajar kalau enggak ada yang mengikuti. Lebih wajar lagi. Seorang da'i di atas al-haq, hidup di sebuah kampung, ngajak sana sini. Nah, ternyata penduduk kampungnya semuanya atos-atos semua. Ya. Keras kepala. Nah, diajak kepada kebenaran, enggan, berpaling. Bahkan mereka justru menteror orang ini berusaha untuk diusir dari kampungnya. Ya sabar. Orang yang paling mulia saja semacam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika beliau mendapatkan wahyu pertama dari Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Rasulullah ketakutan beliau belum mengetahui apa yang beliau alami ada makhluk yang datang dalam bentuk yang aneh sekali Jibril datang dalam bentuk aslinya ya antum bisa bayangkan gimana kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu melihat ada makhluk dengan 600 sayap kan menakutkan itu pulang dalam keadaan gemetaran masuk ke tempat keluarganya dan mengatakan zamiluni zamilun selimuti aku selimuti aku diselimuti oleh keluarganya dalam keadaan ketakutan setelah dia mulai tenang barulah kemudian dia menyampaikan pada keluarganya Khadijah istri tercinta radhiyallahu anha Dia mengatakan saya tidak tahu apa yang sedang menimpa aku. Walhasil dalam kondisi ketakutan ini ya, Rasulullah mengkhawatirkan dirinya. Ini khasyitu ala nafsi kata Rasul. Aku sangat khawatir terhadap diriku. Para ulama beda-beda penafsiran mereka dalam menjelaskan apa makna dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Aku mengkhawatirkan diriku sendiri. Ada yang mengatakan beliau khawatir jangan sampai beliau terkena penyakit. Ada yang mengatakan beliau khawatir jangan sampai akan ada orang yang mengancam beliau untuk membunuh beliau. Ya. Ada yang menyangka bahwa beliau khawatir jangan sampai akal beliau telah berubah, tidak sehat lagi. Berbagai penafsiran. Maka Khadijah memberikan hiburan kepada suaminya yang tercinta. Kalla wallah la yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah pasti tidak akan menghinakan kamu kamu telah melakukan silaturahim, kamu senantiasa memberikan bantuan kepada orang yang lemah, kamu senantiasa memberikan harta kepada orang yang tidak punya, kamu senantiasa memberikan bantuan-bantuan kepada orang butuh bantuan. Maka setelah itu dibawalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sepupunya, anak pamannya Khadijah yang bernama Warakah bin Naufal. Terjadilah percakapan di antara keduanya. Waraka bin Naufal ini dari ahlul kitab. Ya, dan dia uh, rajin membaca kitab Injil dan bahkan dia menerjemahkan kitab Injil ke dalam bahasa Arab. Walhasil terjadi percakapan di antara keduanya. Mendengarkan cerita dari Rasulullah SAW, kata Waraqah bin Naufal, ini adalah teman rahasianya Musa. Maksudnya Jibril yang pernah diturunkan kepada Musa alaihissalam. Alangkah inginnya aku ya dalam keadaan muda kembali. Alangkah inginnya aku akan membela kamu, akan memberikan pertolongan ya sekuat-kuatnya kepada kamu di saat engkau dikeluarkan oleh kaummu dari kampungmu sendiri. Kaget Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Awa apakah penduduk kampungku akan mengeluarkan aku dari kampungku? Kata Waraka bin Naufal, "Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma jita bihi illa udi." La in adraktu dzalik la ansurannaka nasran mu'azzara. Tidak seorang pun yang mendatangkan seperti apa yang engkau bawa, melainkan pasti dia akan dimusuhi. Kalaulah aku mendapati harimu di saat engkau dikeluarkan oleh pendudukmu, penduduk kampungmu, Aku akan memberikan pertolongan yang gigih untuk membela kamu. Akan tapi setelah itu Warakah meninggal sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya kepada kaumnya. Yang menjadi syahid dari kisah ini Warakah, perkataan Warakah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dimusuhi oleh kaumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan diusir dikeluarkan oleh penduduk kampungnya dari kampung halamannya sendiri. Kalau ini Rasulullah, apalagi kita. Ya. Apalagi para da'i ilallah yang berusaha istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah mereka dalam keadaan keterasingan. Lalu kata beliau yang kedua dari faedah hadis ini, hadal hadithu fihi dalil ala anna ibrata laysa bil kathrah. Hadis ini terdapat dalil di dalamnya bahwa yang menjadi anggapan yang dijadikan sebagai tumpuan itu bukan ditinjau dari banyaknya pengikut. Balil ibratu fi isabatil haq. Akan tetapi yang harus diperhatikan adalah seseorang berada di atas kebenaran وقد تفطن إلى هذا المجدد الثالث للسلفية dan telah difahami permasalahan ini oleh seorang mujaddid tokoh pembaharu yang menebarkan tauhid tokoh pembaharu ketiga dalam dakwatus salafiyah rahimahullah beliau adalah asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab qala fi masailihi al bab wal hadis beliau berkata dalam kitab tauhid ketika menyebutkan hadis ini lalu beliau menyebutkan masalah-masalah yang terkandung dalam hadis tersebut beliau mengatakan la yajuzu liqtiraru bil kathrah wala zuhdu fil qillah tidak diperbolehkan kita tertipu dengan jumlah yang banyak ya dan jangan kita merasa khawatir dengan jumlah yang sedikit Jangan kita tertipu dengan jumlah yang banyak. Banyak pengikut. Ya. Setiap kali ceramah Gelora Senayan Jakarta penuh misalnya. Ya. Wah, banyak betul pengikutnya. Hmm? Apalagi kalau bisa mendatangkan sihir-sihir. Keajaiban-keajaiban. Ya. Turun hujan, hujan. Turun misalnya. Ya. Nah, bisa menghidupkan orang yang mati, ya. orang yang sakit disembuhkan. Wah, ini tambah ajaib lagi. Tambah pengikutnya jutaan. Apakah ini menunjukkan kebenaran? Oh, tidak sama sekali. Benar apa yang disebutkan oleh al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa wa yamshi fil ma' wa lam yashhad al-jama'ata ma'al muslimin fa'lam annahu waliyus syaitan. Kalau engkau melihat ada seorang yang bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, tapi dia tidak pernah menghadiri sholat jamaah bersama kaum muslim, itu wali syaitan. Ya. Nah, walaupun mendatangkan keajaiban-keajaiban. Api bisa dimasukkan ke dalam mulutnya sambil main-main api misalnya Pisau bisa ditusuk-tusukkan ke tubuhnya, kebal dan tidak bisa tembus. Walaupun demikian dan bahkan walaupun lebih dari itu. Hadapkan mereka kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apakah mereka bertauhid? Apakah mereka di atas sunnah? Apakah mereka menghidupkan sunnah Nabi saw Kalau tidak, aulia syaitan. Selesai. Kan banyak yang mengikuti, walaupun banyak yang mengikuti. Walaupun setiap dia menyampaikan wejangan-wejangannya, itu alun-alun sampai dipenuhi oleh orang yang menghadirinya. Walaupun la yajuzu al-iqtirar bil kathrah. Jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Nah, وهذا المعنى يزيده وضوحا حديث افتراق الأمة الذي هو صحيح بمجموع طرقه dan makna dari hadis ini itu diperjelas lagi dengan hadis yang menjelaskan tentang perpecahan umat hadis yang sahih dengan berbagai jalannya. Faqad jaa fi ba'dhi turuqi telah datang dalam sebagian jalan-jalannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة في النار إلا واحدة dan akan berpecah umatku ini menjadi 73 kelompok semuanya di dalam neraka kecuali satu qalu man hiya ya rasulullah lalu mereka bertanya siapa itu wahai rasulullah qala al jamaah yang selamat itu hanya satu kelompok yaitu al-jamaah. Yang sesat 72. Yang selamat cuma satu kelompok. Dari situ saja sudah jelas sekali. Demikian banyaknya orang-orang yang mengikuti kesesatan. Dalam riwayat Imam Ahmad ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan para sahabat, kan beliau menggaris satu garis lurus Lalu beliau mengatakan hadza sabilullah mustaqiman. Satu garis yang lurus ini itulah jalan Allah. Lurus. Setelah itu beliau menggaris garis-garis yang banyak sebelah kanan dan sebelah kiri dari garis yang lurus itu tadi. Lalu beliau mengatakan, "Hadhihi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Ini adalah jalan-jalan yang banyak tidak satu jalan pun dari jalan-jalan yang melenceng itu tadi. Melainkan di atasnya ada syaitan yang menyeru kepada jalan tersebut. Jalan benar satu. Sementara jalan-jalan kesesatan banyak sekali. Sehingga kalau seorang sudah mengetahui itu adalah kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, komitmenlah di atasnya. Karena selain itu tidak ada yang benar. Al-haq wahidun la yatajazza wa la yata'addad. Kebenaran itu satu, tidak terbagi-bagi dan tidak berbilang. Ya. Kebenaran itu hanya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala an beliau pernah memberikan nasihat pada umat ini Beliau mengatakan ya ma'syaral qurra istaqimu. Wahai sekalian para ulama, istiqamahlah kalian. Wala ta'khudhu yaminan wa shimala, jangan engkau mengambil jalan-jalan yang ke kanan dan ke kiri. Luruslah, istiqamahlah di atas agama Allah fa innakum la in istaqamtum laqad sabaqtum sabaqan ba'ida wa la in akhadtum yaminan wa shimala laqad dalaltum dalalan ba'ida Sesungguhnya apabila kalian istiqamah di atas agama Allah maka sungguh kalian telah melampaui dan terus berjalan berjalan di atas jalan yang lurus dan apabila kalian melenceng mengambil jalan yang kanan dan kiri itu tadi, maka sungguh kalian tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh sekali. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu juga pernah menasihati Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "I'lamu anna ad-dhalalata haqqud dhalalah." an ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkira ma kunta ta'rif wa iyyaka wat talawun fa inna dinallahi wahid ketahuilah sesungguhnya kesesatan dan benar-benar itu adalah kesesatan ketika engkau menganggap baik yang mungkar dan menganggap mungkar satu yang baik dan hati-hati. Jauhilah dari kamu sifat at-talawun. Suka berubah-ubah. Ya. Warna-warni dalam beragama. Tinggal mana yang paling enak. Ya. Kalau kira-kira anginnya ke barat, maka dia ke barat. Anginnya ke timur, maka dia ke timur. Kalau kelompok ini di atas angin, maka dia bersama yang di atas angin. Begitu dia jatuh maka dia mencari yang di atas angin. Senang yang warna-warni. Jauhi sifat ini. Kata Hudzaifah. Fa inna dinallahi wahid. Karena sesungguhnya agama Allah itu satu, tidak warna-warni. Satu saja putih-putih selesai. Enggak ada yang hitam, enggak ada yang hijau. Jangan seperti bunglon. yang berubah-ubah warnanya di mana dia berpijak. Nah, nah ini modelnya orang-orang yang mengatakan nah semuanya benar. Semuanya benar. Syiah ya benar juga, boleh. Nah. Ya. Yang lain al-ikhwanul muslimin, ha nah, itu juga benar. Ya. Yang lain at-tablighiyun, ah itu juga betul. Ya. Yang lain Al-Khawarij, para teroris, para gembong MMI juga benar. Boleh semuanya. Yang penting kan Islam. Nah, orang yang seperti ini bingung sendiri. Nah, mari kita membuka dialog-dialog, debat-debat, perdebatan terbuka, walaupun di polisi ilmiah. Nah. Ya. Agar wawasan kita pun semakin luas. Bukan hanya mengetahui kebenaran, tapi kebatilannya juga semakin banyak. Ya. Karena ingin meluaskan wawasannya, maka yang batil-batil pun dimasukkan ke dalam otaknya sehingga semakin banyak virus di dalamnya dan akan merusak kebenaran. Al-qulubu dha'ifa syubahu khattafah kata Imam Al-Barbahari hati-hati kita ini lemah. Sementara syubuhat-syubuhat, pemikiran yang sesat itu khotofah. Demikian cepatnya menyambar hati seseorang. Terlena sedikit, disambar. Dan demikian mudahnya dia terjerumus ke dalam kesesatan. Perhatikan itu. Berapa banyak dari mereka yang dahulu Masya Allah istiqamah di atas al-haq. Lalu kemudian setelah itu menyingkir. Mengikuti kelompok-kelompok bid'ah yang menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak? Nah, tidak istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak kuat menghadapi gelombang fitnah yang demikian dahsyat menerpa dirinya. Maka dibutuhkan kesabaran. Siapa yang benar? Al-jamaah. Apa itu al-jamaah? telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ia makana alihil yauma wa ashabi. Orang yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Wa riwayat riwayatu sahihah. Dan riwayat yang sahih ini Waqad fassarah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu faqal telah ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud apa yang dimaksud dengan kata al-jamaah itu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Al jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak fa innaka hinun idzal idil jama'ah." Fa innaka hina idzin al jama'ah. Jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau dalam keadaan sendirian. Maka engkau di saat itu menjadi al-jamaah. Nah, Berarti jamaah itu bukan organisasi. Ya, jangan salah faham. Yang masuk organisasi ini selamat. Yang tidak binasa. Dan jamaah itu bukan dipimpin oleh seseorang selain daripada Rasulullah saw Yang kemudian orang-orang berbaiat kepadanya. Yang tidak berbaiat maka matinya mati jahiliyah ilmunya harus mangkul dari ustadznya. Itu bukan al-jamaah. kalau itu jama'atut takfir. Ya. Kalau itu yang menisbahkan dirinya kepada Islam dengan mengatasnamakan Islam jamaah. Kalau yang itu hanya menamakan dirinya jama'atul muslimin atau jamaah Islamiyah atau jamaah-jamaah yang lain yang menamakan dirinya jamaah tapi bukan itu yang dimaksud. Jadi jangan salah faham. Yang dimaksud al-jamaah adalah siapa yang berada di atas kebenaran walaupun hidup sendirian. Ya. Walaupun gak punya yayasan, walaupun tidak punya perkumpulan, tapi kalau dia istiqomah, kokoh di atas al-haq. Dia mengetahui bahwa ini adalah prinsip-prinsip kebenaran. Dia perbekang di atasnya. Bagaimanapun keadaannya. Walaupun dia sendirian, dialah al-jamaah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin ukhra dha'ifun isnaduha. Dalam riwayat yang lain yang sanadnya lemah, lakinnaha sahihatul ma'na wasyawahidu 'alaiha kathirah akan tetapi maknanya sahih dan penguat penguat dari jalan yang lain itu banyak wahia qauluhu sallallahu alaihi wasallam lama su'ila 'anil firqatil wahidah yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang kelompok yang satu yang diselamatkan oleh Allah qala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana mithlu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku nah walaupun dari sisi sanad ada kelemahan tapi hadis-hadis yang lain menunjukkan kebenaran dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar itu adalah yang berjalan di atas jalannya Rasulullah dan para sahabat. Nah, penguatnya dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkataan para ulama ussalaf semuanya berada di atas makna ini. Selain dari itu adalah kesesatan dan penyimpangan. Ma alaihi al-yauma wa ashabi. Maka dari sini kita sudah punya mizan timbangan dalam membedakan antara yang hak dan yang batil. Kenapa demikian? Sekarang kita melihat kenyataan yang ada. Semua kelompok-kelompok yang menisbahkan kepada Islam secara dominan mereka semuanya mengaku bahwa pedoman kami adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu jelas. Kecuali sebagian mereka yang mengingkari sunnah dari kelompok ingkarus sunnah. Dari kelompok Al-Quraniyun yang hanya berpatokan pada Al-Quran. Kalau ini lebih jelas kesatannya. Tapi yang menisbahkan pada Al-Quran, sunnah itu banyak. Tapi apa yang menyebabkan terjadi perpecahan? Apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan? Yang menyebabkan adalah disebabkan karena mereka tidak mengikuti pemahaman dan tidak mengikuti pijakan yang telah diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Coba lihat kelompok Khawarij. Bukankah mereka berada di atas Al-Qur'an? Bukankah mereka mengatakan pedoman kami juga adalah sunnah? Akan tetapi mereka tidak berpemahaman di kalangan dengan pemahamannya para sahabat. Ketika mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, tidak satupun dari mereka dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Abdullah bin Abbas mendatangi mereka untuk menasihati mereka, yang pertama kali Ibnu Abbas mengatakan kepada mereka, "Aku datang kepada kalian sebagai utusan perwakilan dari Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, sekaligus anak pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." dan juga aku adalah merupakan perwakilan dari para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan aku tidak melihat seorang pun dari kalangan para sahabat yang ada di antara kalian. Jadi mereka itu bukan dari kalangan para sahabat, orang-orang yang datang setelahnya yang sok mereka menyangka bahwa mereka punya ilmu sehingga mereka memahami sendiri firman Allah dan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka berkuar-kuar sambil meneriakkan semboyan la hukma illa lillah tidak ada hukum kecuali hukum Allah kalimatu haqqin urida bihal batil kata Ali bin Abi Thalib kalimatnya betul kalimatnya benar dan itu adalah firman Allah inil hukmu illa lillah akan tetapi yang mereka maksudkan adalah kebatilan kata Ali radhiyallahu taala anhu tentang mereka inilah terhadap mereka-mereka inilah kaum khawarij yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Maukah aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amalannya orang yang tersesat dalam beramal sementara mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang paling baik dalam berbuat kaum khawarij. Pakai dalil, pakai ayat. Seperti semboyannya sebagian orang-orang yang mengikuti langkah-langkah khawarij. Khawarij gaya modern. Ya. Dengan semboyan yang sama. Kita harus menegakkan hukum Allah. Kita harus menegakkan syariat Islam. Karena barang siapa yang berhukum dengan tidak apa yang dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir dan keluar dari Islam. Tidak ada perincian. Maka demikian mudahnya mereka mengkafirkan. Orang yang membantah mereka saja itu sudah dianggap ah mereka ini kelompok yang tidak mau menerapkan syariat Islam Subhanallah Ya miskin Apakah begitu kita dalam memahami Islam? Apakah seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat? Siapa yang tidak mau menegakkan syariat Islam? Ahlu sunnah wal jamaah orang-orang yang berada di barisan terdepan dalam menegakkan syariat Islam. Mereka mengetahui satu permasalahan saja. Mereka tahu itu adalah perkara yang dianjurkan di dalam Islam, maka mereka berusaha untuk menerapkan dalam kehidupan mereka. Saksikan sendiri kenyataan ketika kita melihat orang-orang mempelajari akidah ahli sunnah, maka demikian cepatnya mereka itu berubah. Demikian cepatnya mereka itu segera meninggalkan pemikiran-pemikiran yang rancu. Lalu kemudian mengganti pemikiran itu dengan akidah yang benar, pemahaman yang benar. Ya. Sikap-sikap mereka, mereka ganti. Sifat-sifat kejahilian, karakter jahiliyah, mereka berusaha untuk merubahnya. Untuk memperbaiki diri mereka, memperbaiki keluarga mereka. Iya kan? Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, kalau dahulu mereka belum mengerti tentang Islam. Ya, ya ibaratnya seperti secara umum kaum amwal. Jenggot dicukur, celana turun kan begitu. Tapi begitu mulai mengenal Islam, oh jenggot itu wajib ya untuk dipelihara. Rasulullah mengatakan, "Aful liha." Hendaklah kalian biarkan jenggot-jenggot kalian langsung tidak peduli Walaupun orang-orang menjuluki dia kambing, walaupun orang-orang mengolok-olok dia nggak peduli ini adalah sunnah Rasul, wajib bagi kaum muslimin untuk menghidupkannya. Langsung segera dipelihara. Walaupun dapat cemoohan sana sini, dituduh teroris, dituduh berbagai macam tuduhan, nggak peduli. Didakwahkan kepada keluarganya. Istriku, hijab itu wajib, Wajib untuk menutupi seluruh tubuh karena itu fitnah. Jangan bertabarut ketika keluar rumah. Langsung dipraktekkan. Ya. Tinggalkan jilbab-jilbab ya. Model masa kini misalnya yang diistilahkan jilbab gaul lah atau jilbab artis lah, macam-macam. Ganti dengan jilbab yang syar'i. Segera. Nah, kakinya boleh kelihatan, nggak boleh segera ditutup. Nah, wajahnya boleh kelihatan. Pendapat yang rojih sebaiknya ditutup. Ditutup. Subhanallah. Dengan segeranya mereka itu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang-orang menuduh dengan berbagai macam tuduhan. Ya. Dituduh ini jangan-jangan kepalanya botak, jangan-jangan nggak punya hidung, jangan-jangan wah macam-macam tuduhan. Alhamdulillah sabar sabar ya Padahal dia secantik-cantik wanita. Cantik lahir dan batinnya. Nah. Tapi begitulah. Nah. Sementara mereka-mereka ini ya, yang mengatakan kita harus menegakkan syariat Islam. Kita harus menegakkan syariat Islam. Pak, kok jenggotnya dicukur. Hah, ini demi maslahat ya sekali-kali lah. Nah, nanti kita nggak bisa masuk parlemen kalau jenggotnya dipelihara. Nah, maaf pak kok kalau sholat itu kan kok masih pakai bantolun, itu kan terlihat itu ya. Nah, termasuk diantara adab kalau menutup aurat, apalagi ketika sholat, bahwa ya ditutup. Nah ini kita nggak bisa nanti berhadapan dengan orang kalau kalau kita pakai sirwal ya atau sarung kayak orang kampung. Nah, wah nggak bisa pak celananya kok diturunkan. Ya. Wah nanti nggak bisa menghadapi masyarakat. Ya, gimana nanti kita ditolak dakwahnya kalau seperti itu? Nah, Ustadz saya sendiri masih begitu celananya masih turun ya nah yang seperti ini mau menegakkan syariat Islam ya. masalah-masalah kecil saja ditinggalkan ya. dalam masalah berpemahaman berakidah saja sesat Ketika diajarkan pada mereka keyakinan-keyakinan yang benar, yakinilah azab kubur itu ada, yakinilah bahwa dajjal itu ada, yakinilah bahwa Imam Mahdi itu ada, dan yakinilah bahwa Isa bin Maryam alaihissalam itu akan turun di akhir zaman. Ya kan itu hadisnya hadis ahad. Hadis ahad gak bisa diterima dalam akidah karena hadis ahad itu zonni prasangka Ya, sedangkan akidah itu harus satu yang meyakinkan. Siapa yang bilang begitu? Ya ustadz saya. Tahukah kamu apa itu hadis ahad? Ya ustadz saya mendengarkan seperti itu. Saya belum tahu persis apa itu hadis ahad. Nah, seperti ini mau menegakkan syariat Islam. Sebelum punya kekuasaan syariat Islam telah dirontokkan oleh mereka. Syariat Islam telah ditinggalkan oleh mereka. Lalu diganti dengan syariat-syariat model jahiliyah. Yang mana itu syariat model jahiliyah? Ya. Melihat sedikit uh, kebijakan dari pemerintah bahwa pemerintah kurang bijak dalam masalah ini. Nah, Kenapa kok pemerintah menaikkan BBM? Kita harus menyikapi. Gimana caranya? Keluarkan anak-anak, keluarkan ibu-ibu, keluarkan para pemuda, orang tua semuanya di jalanan. Kita keliling demo, demonstrasi. Wow. Jadi yang seperti ini dianggap itulah syariat Islam. Ya apa? Kira-kira apa nanti hasilnya ketika mereka akan berhasil ya walaupun tidak mungkin mustahil mereka itu akan berhasil kalaulah mereka itu berhasil kira-kira jadi apa negara kita jadi rakyat yang tahunya demonstrasi karena memang mereka mengajarkan sebagian mereka saja ya yang katanya berusaha untuk menegakkan syariat Islam muncul isu ya nah bahwa wah ini partai yang tidak suka yang namanya tahlilan, nggak suka yang bid'ah bid'ah, maulid dibilang bid'ah, sholat merah dibilang bid'ah. Muncul isu ya. Agar kemudian orang-orang itu tidak memilih partai itu. Wah, ini gimana nih? Nah, ya kita harus merubah sikap. Apa boleh buat demi dakwah? Maka mari kita sebarkan tahlilan yes, yasinan yes, ya. Nah, maulid yes. Nah, Nah, membidah-bidahkan no. Ya. Masya Allah. Akhirnya mulai terus ya, ikut bersama dengan di mana arah angin itu berada. Ini musibah yang seperti ini. Kepada kepada mereka ini kita akan mengharapkan ditegakkannya syariat Islam mustahil ya syarat berdirinya negara Islam syarat akan tercapainya yang namanya penegakan syariat Islam itu harus merujuk kepada Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana perjalanan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan harus kita belajari Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ya'buduna لا yushrikuna bi syai'a Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu syaratnya. beriman, bertauhid, beramal soleh, menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru Allah berikan khilafah. Baru Allah Subhanahu Wa Taala akan mengokohkan mereka. Allah akan mengganti perasaan takut itu menjadi perasaan yang aman. Perhatikan sirahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali orang-orang musyrikin datang kepada Rasulullah ditawarkan kepada mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai penawaran ditawarkan istri ya kata Utbah bin Rabi'ah yang datang kepada Rasulullah ini kamu mau apa sih tujuanmu apa dalam berdakwah ini kalau memang tujuan kamu itu kamu ingin karena hanya masalah syahwat ingin wanita kami akan kumpulkan orang-orang Quraisy, wanita-wanita Quraisy. Dan kamu sendiri yang memilih. Pilih sepuluh orang dari mereka, kamu nikahi. Wanita Quraisy. Nah. Coba tawarkan kepada politikus sekarang ini. Ya, kamu mau nggak satu wanita Arab ya tentunya berhad, e, berhidung manjung ya. Nah, yang cantik ya. Tapi dengan syarat kamu harus tinggalkan dakwah kamu. Hah? Orang Quraisy ya? Iya. Keturunan Rasul berarti dari habaib. Ya. Ter apa? Akan terperanjat dia. Hmm tercengang melihat itu. Wah, ya kalau saya sih tidak menolak. Nah, ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dihiraukan. Apa yang kamu inginkan? Kamu ingin menjadi seorang raja, penguasa? Kami akan serahkan bendera-bendera kabilah ini, lalu kami serahkan kepadamu dan engkau akan menjadi seorang pemimpin seumur hidup. Nah, ditawarkan kepada Rasulullah. Yang kalau penawaran ini ditawarkan kepada mereka, mereka mengatakan, wah ini jalan yang bagus ini untuk menegakkan syariat Islam. Ya, dikasih kursi. Nah, tidak mengambil pelajaran. Ternyata Rasulullah SAW menolak. Kalaulah dengan kekuasaan itu dapat menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mempengaruhi mereka, tentunya itu akan dimanfaatkan oleh mereka, dijadikan sebagai wasilah. Ternyata tidak bermanfaat. Raja Herakl Romawi tidak mampu. Dia sebagai seorang raja di hadapan kaumnya tidak mampu merubah kaumnya, tidak mampu mengajak mereka untuk mengikuti Rasulullah SAW sampai Romawi Raja Romawi ini sendiri tidak berani untuk merubah akidahnya takut hilang kekuasaan dalam riwayat Imam Bukhari sempat Raja Romawi mengumpulkan mereka setelah dia meyakini betul ya, berdasarkan bukti-bukti yang nyata nah bahkan Raja Herakl ini punya ilmu dukun dan dari ilmu perdukunan ini dia mengetahui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang rasul. Ditambah lagi bahwa dia sudah menanyakan ciri-ciri seorang yang mengaku sebagai rasul ini melalui Abu Sufyan ketika Abu Sufyan datang ke Syam lalu dibawa kepada Raja Herakl ditanyakan dengan sifat-sifatnya ternyata disesuaikan dengan kitab yang dia baca dari kitabul Injil cocok bahwa dia adalah Rasulullah ditambah lagi Raja Herakl mengutus utusannya ke negeri Arab untuk mengetahui ciri-ciri dari Rasulullah dan para pengikutnya. Apakah mereka ini orang-orang yang berkhitan, yang disunat? Setelah kembali dikhabarkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang disunat. Kata Raja Herakl, "Qad dhahara maliku hadhil ummah, malikul khitan." Telah nampak rajanya orang-orang yang disunat, yaitu rajanya umat ini, yaitu Rasul. Sampai Raja Herakl mengatakan, ya Lau kana ma taqulu haqqan la yamliku ma tahta hatain kalaulah apa yang kamu ucapkan ini benar niscaya dia akan merampas kekuasaanku ini bayangkan dengan tanda-tanda dan bukti yang nyata ketika itu raja Herakal memerintahkan pada prajuritnya kumpulkan masyarakat dimasukkan dalam ruangan yang besar setelah mereka masuk kata raja ini Tutup semua pintu-pintunya. Maka ditutup. Setelah itu raja ini mengatakan kepada rakyatnya. Ya. Dia menjelaskan bahwa seorang rasul telah muncul. Dan dengan tanda-tanda yang benar. Apakah kalian tidak akan mengikutinya? Dia adalah seorang rasul yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan itu, mengetahui bahwa raja mereka itu akan merubah keyakinannya maka mereka segera berlari, ingin keluar dari tempat tersebut. Ternyata pintu-pintunya sudah ditutup. Melihat itu, kata raja ini, kembalikan mereka, kembalikan. Kumpulkan mereka kembali. Ketika mereka kumpul, maka kata Raja Romawi, aku mengucapkan itu tadi hanya untuk menguji keimanan kalian. Keistiqomahan kalian berada di atas agama Nasara ini. Dan ternyata kalian orang-orang istiqomah. Nah, akhirnya dia tetap berada di atas keyakinan seperti itu. Padahal dia yakin bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mampu merubah kondisi. Raja Najasyi radhiyallahu anhu hanya mampu menyembunyikan Islamnya sehingga ketika dia menyatakan diri sebagai seorang muslim tidak ada dari rakyat yang mengetahui ketika dia meninggal maka jenazahnya dimakamkan dengan cara mereka Nasara Padahal dia seorang muslim. Allah yang mewahyukan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Raja Najasyi saudara kalian itu telah meninggal maka keluarlah Rasulullah bersama para sahabat lalu dikerjakanlah solatul gaib nggak ada yang menyolati raja kedudukan tertinggi tidak mampu merubah Ternyata bukan dengan cara itu seorang bisa menegakkan syariat Islam. Aqimu daulatal Islam fi qulubikum, tukam fi ardikum. Tegakkan dulu syariat Islam itu dalam hati-hati kalian. Kokohkan akidah kalian. Pelajari inti-inti dan prinsip-prinsip Islam. Allah yang akan menegakkan syariat Islam itu di negeri kalian. Tegakkan akidah. Belajar saja nggak mau. Apa kata mereka? Belajar tauhid itu gampang, tiga hari selesai. Enaknya ngomong orang-orang seperti ini. Katanya tiga hari selesai. Itu gampang. Gak perlu sulit-sulit. Ya. Nah. Ya. Tiga hari selesai. Sehingga kalau mereka bikin daurah, ada juga daurahnya. Ya. Daurahnya apa? Ya, materi keorganisasian Nah, materi gimana caranya menjadi seorang pemimpin. Materi ghozul fikr, perang pemikiran. Hmm? Yang disampaikan adalah berita-berita. Disebutkan dalam koran Kompas demikian dan disebutkan dalam koran Tempo demikian. Dan disebutkan dalam koran uh, eh, apalagi news atau apa yang lain-lainnya demikian dan demikian sehingga mereka ustadz-ustadz wartawan ya nah karena yang disampaikan pada murid-muridnya adalah politik-politik ya baca ayat aduh coba dibuka ayat ini surah ini nggak bisa membaca ayat miskin baca ayat belepotan ya ada hadis yang berbunyi demikian. Gak tahu siapa yang riwayatkan, dari sahabat siapa, dalam kitab yang mana. Gak bisa. Kasihan mereka. Ada hadis yang berbunyi demikian. Itu aja. Ya. Rata-rata seperti ini keadaan mereka. Ayat humul ahadith faduha Kata Umar, orang-orang ahlul hawa itu, karena mereka para pengkorhawa hawa nafsu, mereka itu menjadi lemah untuk menghafal hadis-hadis. Ya. Tapi kalau untuk menghafal nama-nama barat, uh jagoan. Hmm. Berkata George, ya. Mister Pulan, oh, dalam kejadian ini dan itu. Kalau berbahasa Inggris, berbangga diri dengan bahasa Inggrisnya. Nah, bahkan Sayyid Kutub pencetus fikul waqi. Ya. Dialah pencetus fikul waqi yang disebutkan dalam fidilal Quran. Dia menganjurkan bahwa hendaklah dari kalangan kaum muslimin ini ada orang-orang yang pintar e, mengenal bahasa-bahasa ajamiyah itu. Waktu itu dianjurkan bahasa Perancis, bahasa Inggris. Nah, orang ini itu punya tugas yang khusus. Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk meneliti setiap berita-berita yang ada dari berbahasa Perancis dan Inggris yang dengan itu mereka bisa mengetahui makar-makar Yahudi dan Nasoro kata mereka ya. lah gimana dengan ulama ulama syariah oh itu belum dipakai sekarang yang terpenting sekarang itu ulama ul fiqhil adapun ulama syariah itu belum belum terlalu dipakai sekarang ini kita harus lebih mementingkan ulama fiqhil waqi para wartawan nah Ya. Seperti itulah mereka mendidik. Lagi mana mungkin melalui mereka kita akan bisa menegakkan syariat Islam? Mustahil. Maka ini ma'asyiral ikhwah. Kata beliau wasyawahidu illam takun mustafidha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala makna hadhihi riwayah fa innaha mutawatirah bahwa saksi-saksi walaupun tidak uh, tidak mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi berdasarkan makna riwayat ini itu mutawatirah datang dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. mutawatir atau no imam mustafidhah. Apakah mutawatir ataukah masyhur? Fabana bihadat taqrir annahu la ibrata ghairi isabatil haq. Maka dengan jelaslah pernyataan bahwa ya tidaklah dijadikan sebagai patokan apabila seorang tidak berada di atas kebenaran. La ibrata ghairi sadat fil aqwali wal amal tidaklah jadikan sebagai patokan kecuali dengan pembenaran dari perkataan dan perbuatan wa hadha sadadu huwa tajridu al mutaba'ah li nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran ini adalah semata-mata mengikuti sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam saya kira sampai di sini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya ba'da salat zuhur ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh